yang mulia ini. Demikian juga rasa syukur kita ucapkan kepada seluruh panitia dan demikian juga ikhwati iman yang hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas masa ilmu himmah bima yata'allaqu bi ahkami as-saumi yaitu perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum berkaitan dengan saum. Ihwati iman rahimakumullah. Sebelum kita membahas tentang masalah-masalah yang perlu untuk membicarakan tentang hukum saum, saya akan menyebutkan alasan kenapa kita membahas dan mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan saum. Pertama, ingatlah bahwasanya sebuah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Dan syarat ibadah ada empat. Ada syartu siha, ada syartul kamal. Syarat ibadah ada empat. Dua syarat yang dinamakan dengan syartu siha, yaitu syarat sahnya ibadah. Sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah syartul kamal. Syarat yang akan menyempurnakan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat sahnya ibadah maka ada dua syarat. Al-ikhlasu wal mutaba'atu. Yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Di mana orang tidak melakukan ibadah kecuali karena untuk mengharapkan ganjaran, kecintaan, keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina din. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ayat ini dan hadis yang tadi menunjukkan bahwa setiap amal wajib berdasarkan niat dan setiap amal wajib untuk mengikhlaskan niat kepada Allah taala. Tetapi niat yang sahih tidak cukup untuk amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain ikhlas disyaratkan bahwasanya amal ini adalah mengikuti sunnah. Lianna Allah Ta'ala yaqul Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalila ma Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sabata fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Man amila amalan laisa min amrina hadza fahuwa radun. Di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita agar mengikuti apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Dari Alkitab wa Sunnah. Dari kitab dan sunnah. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti sunnahnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beramal tidak seperti apa yang aku perintahkan, maka amalan tersebut adalah tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima dan tidak menjadi sebuah amal yang ditimbang. Oleh sebab itu para ulama mengatakan orang yang beribadah ada empat kelompok. Satu kelompok yang akan mendapatkan pahala dan tiga kelompok yang akan celaka. Tidak akan mendapatkan pahala. Yang pertama adalah ahlul ikhlasi wa ahlul mutaba'ati. Man akhlasa ibadatahu Thumma ittaba'a sunnata ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihi. Adapun kelompok yang pertama adalah orang yang termasuk ahlul ikhlas dan termasuk ahlul mutaba'ah yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah taala dan ibadahnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang inilah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jika ikhlas, jika mutaba'ah. Adapun kelompok yang kedua, ahlul ikhlas. Walakin laysa min ahlil ittiba. Fa'amaluhu mardudun. Adapun kelompok yang kedua, yaitu yang amalnya ikhlas. Yang ia melakukan perbuatan dengan tujuan mengharapkan pahala dari Allah tapi sayang tidak ada perintahnya. Tapi sayang tidak ada dalilnya, maka amalnya tertolak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun." Barang siapa yang melakukan amal bukan atas perintah kami, bukan termasuk dari bagian perintah kami, maka amal itu tertolak. Waqala Allah Ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Maka dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak cukup kecintaan kita kepada Allah. Akan tetapi kecintaan itu perlu dibuktikan dengan mengikuti sunnah. Walidhalika qala ulama'una hadihil ayah ayatul mihnah. Anna kullaman idda'a annahu yuhibullah fayan bagi alaihi an yattabi ar-rasul. Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu ayat ini disebutkan ayat ujian. Barang siapa yang mengklaim dia cinta kepada Allah Ta'ala, maka ia dituntut dan perlu menunjukkan ciri kecintaan ia kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ahlul itiba walaysa min ahlil ikhlas fa'amaluhu aidan mardudun. Yang ketiga, ahlul itiba, yaitu yang melakukan ibadah yang ada dalilnya. Dia melakukan ibadah mengikuti sunnah, tapi sayang tidak ikhlas. Maka amalnya pun tertolak. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam "Man amila amalan asyraka ma'i taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang beramal, dia mengharapkan pahala dari selainku, maka aku akan meninggalkan amal itu, tidak akan diganjar dan akan ditinggalkan sekutunya. Sia-sia. Orang yang mengamalkan amalan soleh, tapi dia tidak ikhlas. Maka ia pun celaka. Maka kelompok yang keempat, ini yang paling jelek. Laisa min ahlil ikhlas, wa laisa min ahlil itibah Orang yang amalnya tidak ikhlas dan amalnya tidak itiba. Maka jelas ya, amalnya ini adalah bagikan debu-debu yang mengepul. Tidak ada timbangan di sisi Allah Ta'ala. Maka yang diterima dan yang akan mendapatkan pahala hanya yang ikhlas dan mutabah. Maka kita sebutkan bagaimana saum yang merupakan rukun Islam yang keempat. Jika kita melakukannya tidak di atas sunnah, jika kita melakukannya tidak mengikuti sunnah, maka seperti tadi disebutkan, hanya dahaga dan hanya lapar, tetapi tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka perlu kita mengikuti sunnah. Oleh dari al-imamul hasanul basri rahimahullahu ta'ala. La yasuhul qawlu illa bil amali. Wa la yasuhul qawlu walal amalu illa biniyati wala yasihul qawlu walal amal wala niyatu illa bisunnati arba'atul umur beliau mengatakan tidak sah ucapan kecuali dengan amal tidak sah ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat ay niat salihah dan tidak sah ucapan perbuatan niat kecuali dengan sunnah maka ini empat perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin maka dua perkara ini adalah merupakan syarat diterimanya apa? Ibadah. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fabil jumlati ay fi dinil Islam qaidatani jalilatan ala na'budu illallah wa ala na'budu illa bima syara'ahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu beliau mengatakan, yaitu Syaul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, dalam agama kita ada dua kaidah ada dua landasan. Yang landasan ini menjadi sebagai landasan bagi seluruh amal bagi agama ini, yaitu yang pertama tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa may yakfur wa yu'min billah. Dan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, tidak beribadah kecuali apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah taala melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dua syarat. Adapun syarat yang berikutnya, para ulama mengatakan syaratul kamal, yaitu syarat sempurnanya amal kita, yaitu al akhdu bil kuwah wal mubadaratu ilaiha, atau al musyara'atu ilaiha. Adapun kesempurnaan ibadah didukung dengan dua perkara. Yang pertama al-akhdu bil Artinya ketika orang melakukan ibadah dalam keadaan penuh khusyuk, ketundukan, rasa penerimaan kepada perintah Allah taala. Rasa hadirnya hati diperintah oleh Allah taala. Oleh sebab itu para ulama mengatakan, beda wudunya orang yang punya ilmu dan sholatnya orang yang punya ilmu dengan orang awam. Walaupun gerakannya sama. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, utul ilma daraja. Bagaimana bisa beda orang yang wudhu berilmu dengan orang yang itu tidak berilmu? Mungkin karena ia mendengar saja, ataupun karena ia melihat gurunya melakukan itu. Maka ia melakukan begitu dengan orang yang berilmu. Maka orang yang berilmu ketika dia mengusap mencuci wajah, dia teringat dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Ketika dia memberikan praktek bahwasanya mencuci wajah dengan dua telapak tangan, dia teringat terhadap sebuah hadis bahwasanya Abdullah bin Abbas mengajarkan kaifiah mencuci muka dengan kedua telapak tangan. Ketika ia mengisap air ke hidung, memasukkannya dengan tangan kanan dan mengeluarkannya dengan tangan kiri, maka dia teringat terhadap hadis Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yastanshiku biyadihi yumna wa yastansiru biyadihi yusra wa amal awam la yastahdir. Adapun orang awam dia tidak mampu menghadirkan dan dia tidak ingat terhadap perintah itu, maka ia melakukan begitu saja. Tapi orang yang berilmu, maka ia melakukan ibadah dengan hadirnya ilmu dengan rasanya diperintahkan oleh Allah taala. Walidalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari lailatal badari 'ala sairil kawakibi." Perumpamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Apabila datang bulan pada malam 13, 14, 15, kemudian datang bintang, maka bintang itu sirna cahayanya. Kenapa? Terkalahkan oleh bulan. Dan demikianlah orang berilmu dengan ahli ibadah. Jadi ada perbedaan. Sedangkan yang keempat, al-mubadaratu ilaiha. atau al-musyara'atu ilaiha. Yaitu cepat di dalam melaksanakannya. Fakat kala Nabi sallallahu alaihi wasallam wasuil ayul abdali amal Qala as-salatu ala waktiha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya amal apa yang paling abdol? Beliau mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Maka menunjukkan ibadah akan sempurna jika dilakukan tepat dan di awal waktu. Ini ibadah. Maka ini motivasi kita mempelajari kitab saum. Bahwasanya seseorang bisa menyempurnakan saumnya dengan mengetahui ilmu. Dan seperti yang tadi para ulama telah mengatakan al ilmu qabla al qauli wal amali. Bahwasanya ilmu sebelum berbicara dan sebelum apa? beramal. Ini motivasi kita mempelajari tentang masalah saum. Ihwatu iman rahimakumullah. Masalah saum sangat panjang bahasannya. Dan tidak mungkin kita bahas dalam satu majelis maka saya akan mengambil apa-apa yang dianggap penting sekali. Pertama, saya tidak akan menjelaskan tentang keutamaan saum. Insya Allah para khotib nanti di masjid-masjid akan menjelaskan masalah itu. Dan saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum yang dianggap penting yang wajib diketahui oleh kaum muslimin. Pertama, kita akan jelaskan apa itu saum dan bagaimana hukumnya kemudian ahkamnya. Kalau as-saumu Filugati al-imsak. Kama fi qaulihi ta'ala inni nadartu rahmani sauma. Ai al-imsaku anil kalam. Saum secara bahasa artinya adalah menahan. Jadi saum secara bahasa artinya menahan. Seperti ucapan Maryam, "Inni nadartu rahmani sauma." Yang dimaksud di sini berhenti dari berbicara, menahan untuk tidak berbicara. Adapun dalam istilah, maka para ulama telah berbeda-beda dalam mentakrifkan saum dan saya akan mengambil takrif sebagian para ulama. Mereka mengatakan adalah imsaku maksusin an syakhsin makhsusin bizamanin makhsusin bisyaraiti maksusah ta'abudan lillah. Yang dimaksud saum adalah menahan dari sesuatu yang khusus. Jadi menahan dari sesuatu yang khusus. Ai minat to'ami wasyarabi wal jima. Yaitu menahan dari makan, minum dan jima. Dan apa-apa yang membatalkan. An syahsin mahsusin yang ditujukan kepada orang tertentu. Siapa yang wajib saum? Al-muslimu, al-baligu, al-aqilu, al-muqimu, as-sahihu. Orang yang wajib saum muslim balik artinya telah balik, berakal, sehat dan mukim. Orang yang bepergian tidak wajib saum hari itu. Orang yang sakit tidak wajib saum pada hari itu. Wa in kuntum marwa aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka wajibnya saum apabila muslim balik berakal mukim sehat. Fi zamanin mahsusin dalam waktu yang tertentu. Ay min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari mulai terbitnya fajar as shadiq sampai kepada ter menamnya matahari. Ini yang dimaksud waktu sahur. Dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ya, nanti syarat-syaratnya akan ada. Ta'abudan lillah. Yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan saum secara syarat. Wa ajma'al ulama'u anna sawma furida fi sanati asaniyati ba'dal hijrah. Dan para ulama ijma' bahwasanya saum diwajibkan kepada kaum muslimin pada tahun kedua hijrah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah saum sekitar sembilan kali. Jadi selama hidupnya beliau saum sembilan kali. Kemudian dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala bahwasanya saum diwajibkan kepada kaum muslimin dengan tiga marhalah. Jadi ada tiga fase. Ada tiga tingkatan saum diwajibkan kepada kaum muslimin. Yang pertama, saum diwajibkan kepada kaum muslimin tiga hari per bulan. Jadi tiga hari per bulan. Kemudian yang kedua, diwajibkan kepada kaum muslimin at-takhir baina saumi wa bainal it'am, yaitu memilih antara saum dengan memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian yang ketiga, setelah turun ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil quran ila an qala faman syahida minkum syahra falyasumhu maka tetaplah kewajiban saum kepada kaum muslimin tidak ada pilihan kecuali li syaihil kabir bagi orang yang telah tua yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan saum maka baginya memberi makan kepada fakir miskin. Jadi demikianlah hikmah syariah yang merupakan tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya, saum diwajibkan kepada kaum muslimin dengan tiga marhalah. Ihwatu iman rahimakumullah, as sawmu wajibun ala kulli muslimin akilin baligin sahihin muqimin. Wa huwa fardu ainin. Dia adalah fardu ain kepada muslim berakal, balik, sehat, mukim. Fa idza taraka as sawm juhudan biwujubihi aw annahu yaqul as sawmu ghairu wajibun li bahwa kafirun waridatun an dinil Islam. Kalau ada orang mengatakan saya meninggalkan saum dan saya tidak mengimani tentang wajibnya saum atau ia mengatakan saum atasku tidak wajib, maka orang itu adalah kafir. Jadi orang yang meninggalkan saum dan dia mengingkari tentang wajibnya saum, maka ia adalah kafir. Wa amman tarakahu tahawunan ma'al imani biwujubihi parraji min aqwalil ahli ilmi annahu waqa'a fi kabirati minal kabair. Lakin la yakhruj minan dinil Islam. Adapun orang yang meninggalkan saum tapi ia mengimani tentang wajibnya. Ia mengimani tentang wajibnya. Tetapi dia meninggalkan karena lalainya, karena hawa nafsu, maka ia masuk kepada dosa besar. Sebab meninggalkan salah satu rukun Islam Ya. Ima kafir, ima dosa besar. Jadi meninggalkan salah satu di antara rukun Islam, ima kafir, ima dosa besar. Maka ia tidak sampai kepada derajat kafir menurut pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama bahwasanya ia adalah termasuk kepada dosa besar. Ya. Bagaimana hukumnya dengan zina? Ya, bisa lebih besar dosanya. Karena sebagian kaum muslimin menganggap bahwa apabila seseorang itu telah selamat dari mencuri, berzina dan minum pemer, dia telah tidak berdosa. Walaupun tidak sholat, walaupun tidak tidak saum. Ya. Tentunya meninggalkan saum dosa sangat besar. Ya. Dosa sangat besar. Sebab ini adalah merupakan rukun di antara rukun Islam. Nah ini perkara yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Dan tentunya Amirul Mukminin berhak untuk memberikan ukubah, imam mempenjarakan ataupun abarbu. Bahwasanya orang yang tidak saum dan menampakkan tidak saum, mujahir, mujahir itu orang yang menampakkan tidak saum, maka berhak ya Amirul Mukminin untuk memberikan ukubah, hukuman. Bisa dipukul, ya, bisa dipenjarakan, ya, dan bisa diusir. Ya, apabila apa? Ya tentunya daulah Islam yang di situ ditegakkan syariat Islam, maka ditegakkan oleh Amirul Muminin hukuman bagi orang yang tidak apa? tidak melaksanakan saum tetapi tentunya menampakkan. Sebab kalau tidak menampakkan tidak ada hukuman. Yang selanjutnya, setelah kita memahami tentang hukumnya, kita akan bicarakan apa saja yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin yang berkaitan dengan saum ini. Yang pertama, at-tahari bitulu'i al-hilali Ramadan. Bituhulil hilali Ramadan. Yang pertama, yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin adalah memperhatikan dalam bulan Sya'ban maksudnya akan munculnya hilal. Akan munculnya apa? Hilal, bukan munculnya bulan. Hilal. Yang dimaksud dengan hilal para ulama telah mengatakan yaitu bulan pertama muncul seperti sabit ya, seperti sabit dan itu ma'ruf ya, di kalangan para ulama dikenal di kalangan para para ulama dan hukumnya fardu kifayah artinya ini mesti ada sebagian kaum muslimin yang melakukan ini kenapa ihwati ya, iman rahimakumullah lianna isbatu ramadan bi ahadimin al umuri salasah Sebab menetapkan awal Ramadan tidak bisa kecuali salah satu di antara yang tiga. Jadi menetapkan awal Ramadan tidak bisa kecuali dengan salah satu di antara yang tiga. Yang pertama yatil hilal. yatil hilal. Yang pertama dengan sebab melihat dengan mata. Jadi dengan sebab melihat dengan mata. Terlihat bulan pada tanggal 29 malam ke 30 Syakban. Sya'ban. Yang kedua, biwujudi al-khabari minasikah. Yaitu ada berita dari orang terpercaya. Yang ketiga, biikmali syakban salatina yauman. Atau menyempurnakan sya'ban 30 hari. Dan tidak ada cara yang keempatnya. Jadi cara menetapkan awal bulan berdasarkan dalil hanya tiga. Pertama melihat. Dalilnya mana? Pertama firman Allah Ta'ala. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ayat al-musyahadah bil ain, yaitu melihat dengan mata. Barang siapa yang menyaksikan bulan Wahuwa mukimun sahihun fa bisiyah. Barang siapa yang melihat bulan, sedangkan dia sehat, sedangkan dia sedang mukim, maka wajib atasnya apa? Saum. Ini dalil dari Quran. Kemudian hadisnya adalah mutawatir. Bahkan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sumuli ru'iyatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in guma alaikum takbirulah fi riwayatin fa akmilul iddata salasina yauman wa fi riwayatin fa aqmilu iddatah sya'bana 30 yauma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumlah kamu dengan sebab kamu melihat bulan." Dan berbukalah atau idlah kamu dengan sebab kamu melihat bulan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan awal bulan birru'yah dengan apa? Melihat. Jadi dengan melihat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abdullah bin Umar. Nahnu ummatun umiyah. La naktubu wa la nahsibu. Asyahru hakada wa hakada. Idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu fa'abtiru. Ila akhir hadis. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kami ini adalah ummah umiyah. Kami tidak menghitung dan tidak menulis untuk hisab. Bulan gampang. 29 atau 30. Tidak perlu dihitung. Sebab bulan tidak akan keluar dari 29 atau 30 kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu melihat saum, apabila kamu melihat buka, artinya id. Gampang. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam gampang. Ya. Melihat sebab bulan itu mudah, 29 atau 30. Ini yang pertama. Dan ini adalah ijma di antara ulama yang empat. Artinya telah ijma ulama yang empat bahwasanya penetapan bulan dengan ru'yatul hilal. Tidak ada yang menyelisihinya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullahu taala mereka sepakat bahwa penetapan awal bulan itu dengan apa? Dengan melihat bulan. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita mendapatkan berita dari orang yang dipercaya. Hadisnya berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan. Annahu qala Taron nasu al-hilala wa inni ra'aituhu Fa فأخبرت Sallallahu Alaihi Wasallam. عليه وسلم Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa عليه وسلم وأمر الناس Abu Abdullah bin Umar berkata, orang-orang melihat bulan dan aku pun melihatnya. Maka aku mengasih tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku melihat bulan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saum dengan ru'yahku Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang saum dengan ru'yatnya Abdullah bin Umar. Dalam arti di sini tidak wajib setiap orang harus melihat. Jika ada orang yang melihat dan menghabarkan dan berita ini masuk dipercaya min kibalil imam dari sisi imam maka seluruh kaum muslimin saum. Sebab Ibnu Hajar mengatakan makna idza ay yaitu apabila melihat salah seorang di antara di antara kamu. Jadi cara yang kedua maka dengan mendapatkan berita dari yang dipercaya dari orang yang terpercaya. Walaupun kita tidak melihat tetapi ada berita kita tahu. Yang ketiga, tidak melihat tidak ada berita. Tentang melihat maka menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Artinya kita menangguhkannya besoknya. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pain gumma alaikum." Kalau ada awan, ada hujan, dan tidak ada yang melihat, faat milun iddata salasina yauman. Maka sempurnakanlah hitungannya 30. Dalam satu riwayat, fa'akmilu iddata sya'bana salasina yauma. Sempurnakanlah jumlah hari bulan Sya'ban 30 hari. Jadi sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi ini gampang. Jadi kalau kita lihat sunnah, saum ini gampang. Tidak perlu kepada khilaf ya, seperti terjadi di negara ini. Terjadi perbedaan antara organisasi dengan organisasi yang yang lain. Ya. Maka dengan ru'yah. Nah, ihwat iman rahimakumullah, ini tariqah, cara penetapan bulan. Kemudian yang selanjutnya di dalam masalah ini ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan oleh kita. Idza ra'a ahadu minna ar-ru'yah thumma akhbara 'ala al iman aw 'ala al-qadi lakin ghairu maqbul. Pemada 'alaihi? Sekarang bagaimana kalau ditakdirkan terlihat bulan oleh salah seorang di antara kita ataupun salah seorang di antara kita melihat bulan. Tetapi ditolak sama kodi Ya, ketika kita menghabarkan kepada kodi, kepada alul hali wal abdi, kepada amir, kesaksian kita ditolak. Apakah dia saum sendiri? Atau saum bersama jamaah? Allah alam, yang rajih, yang paling kuat, dan ini dinisbatkan kepada pendapat jumhur, bahwasanya ia saum bersama jamaah, tidak saum sendirian. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhakum yauma tudahun. Saumlah kalian pada hari jamaah kaum muslimin saum. Dan bukalah kalian, idlah kalian pada hari jamaah kaum muslimin melakukan apa? Id. Dan beridul adha lah kalian di saat kaum melakukan idul adha. Kenapa ihwati iman rahimakumullah? Sebab saum itu amal jama'i. Id adalah amal jama'i. Jadi tidak pernah terjadi ya dalam sejarah kaum muslimin bahwasanya satu daerah sampai terjadi idnya dua kali dan awal Ramadannya terjadi dua kali jamaah yang satu hari Senin jamaah yang kedua hari Selasa sebab apa termasuk saum ini adalah ibadah jama'i ibadah jama'i itu ibadah yang memang di situ syiar kaum muslimin bersatu. Masa bapak dengan anaknya idnya beda? Mertua dengan menantu beda. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan, "Saumukum yawma tasumun, wa fitrukum yawma tuftirun, wa adhakum yawma tudahun." Ini jelas. Hadis dan ini yang dikuatkan oleh para ulama. Dikuatkan oleh para para ulama. Dan fatwa lajnah daimah, fatwa ulama-ulama hari ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Nusaimin dan yang lainnya. Apabila terjadi perbedaan, fahukmul hakim raf'ul lil hilaf. Atau raf'ul lil hilaf jika terjadi perbedaan, apalagi perbedaan antara yang melihat dengan yang menggunakan hisab, maka selayaknya kaum muslimin untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh amirnya, oleh pemimpinnya. Sebab apa-apa yang ditetapkan oleh pemimpin kaum muslimin, maka itu akan melerai dan menghilangkan hilap di antara kaum muslimin. Wa qala Allah Ta'ala wa atasimu bihablillahi jami'a wa la Allah alam ini yang rojih. Ini yang paling mendekati. Untuk apa? Ya, untuk di situ bersatunya kaum muslimin dan tidak bercerai-berainya kaum muslimin. Ihwat iman rahimakumullah. Yang kedua, tadi memperhatikan bulan. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin berkaitan dengan saum ada mutakdim Ramadan bisaumi yaumin wala yaumaini. Yang kedua, yang wajib diperhatikan oleh kaum muslimin adalah tidak mendahului puasa Ramadan dengan saum satu hari ataupun saum dua hari. Kecuali orang yang biasa melaksanakan saum. Jadi ya, tidak boleh kita mendahului saum dengan alasan kita menghormat bulan Ramadan. Satu hari atau dua hari. Berdasarkan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadana bi saumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan saum satu hari ataupun dua hari dengan tujuan apa? Menghormat Ramadan. Sebagai penghormatan kita saum dulu ini dua hari atau satu hari. Tidak boleh. Kecuali orang yang suka saum. Atau orang yang mengkodok saum. Umpamanya dia mengkodok saumnya sampai tanggal 29 sampai tanggal 30 Syakban. Maka tidak apa-apa. Ataupun dia membiasakan saum hari Senin ataupun saum hari Kamis bertepatan dengan tanggal 39 Sya'ban. Maka tidak apa-apa. Sebab Nabi SAW bersabda, "Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu." Kecuali orang yang dia suka saum. Artinya saum yang bukan tujuan untuk menghormat apa? Ramadan. Ya tidak boleh kita mendahului saum untuk menghormat Ramadan. Yang kedua. Yang ketiga, yang perlu diperhatikan oleh kita ada mujawaz as-saum fi yaumil ladzi syakka fihi. Yang ketiga tidak boleh saum pada hari yang kita ragu tanggal satu atau bukan. Jadi tanggal satu atau atau bukan. Apa yang dimaksud dengan hari yang ragu? Berkata para ulama, dan lihat dalam syarah-syarah hadis dan ini dijelaskan oleh Syekh bin rahimahullahu taala yang dimaksud dengan hari yang ragu itu pada malam 29 pada hari 29 malam ke-30 fis sama goyim di mana di langit ada awan dan kita tidak melihat bulan apakah udah ada bulan atau belum Sebab kita terhalangi oleh apa? Oleh awan. Maka apakah besoknya saum atau kita menyempurnakan syabannya 30 hari? Maka tidak boleh kita saum besoknya. Sempurnakan dulu syaban. Ada dua dalil. Pertama hadis yang tadi, "Fa'in gumma alaikum fa'akmilul iddah." Yang kedua ada hadis khusus tentang tidak bolehnya kita saum pada hari yang kita ragu. Jadi pada hari yang kita ragu. Itu hadis dari Hafsah radhiyallahu taala anha. Qala Man sama fil yaumin ladhi yashukku fihi faqad as'abal al-qasim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa Apuan bukan hadis Hafsah, hadis Ammar ibnu Yasir. Berdasarkan hadis Ammar ibnu Yasir. Hadis Hafsah nanti satu lagi. Berdasarkan hadis Ammar ibnu Yasir radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man soma fil yaumi alladhi yashuku fihi faqad asa abal qasim barang siapa yang saum pada hari yang ia ragu maka ia telah maksiat kepada abal qasim maksudnya kunyah dari nabi sallallahu alaihi wasallam maka ia telah maksiat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam jadi maksudnya kalau tanggal 29 atau malam ke-30 itu kita tidak melihat bulan dikarenakan terhalang oleh awan maka kita besoknya tidak boleh apa? Tidak boleh saum. Tapi sempurnakanlah syabannya 30 hari. Ya. Ini apa? Tiga perkara yang wajib diperhatikan oleh kita. Kemudian ada masalah yang sangat penting kita isyaratkan di sini. Bagaimana idza al khobar? Anturu il hilali. Bagaimana kalau terlambat berita kepada kita tentang datangnya bulan? Ya. Katakanlah kita berada di sebuah kampung, ya. tinggal di sebuah kampung yang alur berita lambat. Ya. Yang berita itu apa lambat kepada kita? Maka ini terbagi kepada dua. Jenis yang pertama kita dapat berita pada hari pertama dan kita belum saum. Imma kita dapat berita jam 9, jam 10 atau jam 12. Ya. Atau kita dapat berita besoknya. Tanggal 2 baru dapat berita. Sesungguhnya saum adalah kemarin. Jadi sesungguhnya saum adalah kemarin. Bagaimana? Ya. Adapun bentuk yang pertama, kalau kita dapat berita di tengah hari, maka layaknya bagi kita untuk saum sesisanya. Jadi umpamanya kita jam 9 berita, hari ini udah saum. Amir telah memberitakan, cuma kita terlambat. Tahunya. Maka bagi kita saum sesisanya. Dan pendapat yang rajih Allah alam dan saya tidak akan menyebutkan seluruh hilaf ya karena waktunya sempitnya bahwasanya baginya tidak ada kodok. Jadi bagi ia tidak ada kodok. Berdasarkan hadis tentang saum Asyura di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya saum Asyura pada awal kalinya adalah wajib kepada kaum muslimin. Setelah datangnya puasa Ramadan, maka tidak wajib kepada kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik di atas kendaraannya dan mengiklankan dan menyuruh menyuruh untuk mengiklankan ngasih tahu siapa yang pagi harinya belum makan belum buka maka sempurnakanlah saumnya barang siapa yang pagi harinya telah makan maka tahanlah sesisanya artinya puasa sesisa harinya Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk mengkodok. Ketika berita itu baru sampai kepada para sahabat. Maka dengan ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan tidak wajib kodok apabila kita mendapatkan berita di siang hari. Ya. Kemudian kita menahan sehari, setengah hari. Adapun kalau kita mendapatkan berita besoknya, maka tidak diragukan lagi bagi kita adalah kodok. Jadi bagi kita adalah kodok. Sebab hari itu telah apa? Telah sahur. Jadi berarti kita mengkodoknya nanti di bulan yang lain. Nah ini kalau terlambat apa? Berita. Ihwat iman rahimakumullah. Ya. Yang keempat, setelah tadi berbicara tentang tidak boleh, saum pada hari yang ragu. Poin yang keempat yang diperhatikan adalah an-niyatu wa tabyitun niyah. An-niyatu wa tabyitun niyah. Poin yang keempat yang menjadi catatan bagi orang yang akan saum niat dan menetapkan niat sebelum fajar. Jadi menetapkan niat sebelum fajar. Yang dimaksud sebelum fajar itu sebelum datangnya waktu subuh. Yang dimaksud bahwasanya barang siapa yang meniatkan saum setelah fajar, maka saumnya tidak sah. Jadi kalau ia niat saum setelah sholat subuh tidak sah. Niat saum mesti pada malam hari. Berdasarkan hadis Habsah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Khamsah dan yang lainnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda malam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama Barang siapa yang tidak menetapkan niat pada malam harinya sebelum fajar, maka tidak ada saum baginya. Artinya pahalanya tidak ada. Jadi niat mesti pada waktu malam. Waktu niat qabla al-fajri. Yaitu waktu niat itu sebelum apa? Sebelum fajar. Kalau ia meniatkan saum setelah fajar, maka tidak sah saumnya. Maka tidak sah saumnya. Dan ini pendapat yang Allah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti seperti itu. Wa amma kayfiyatun niyah famahaluha fil qalbi duna talaqqudu duna talafudi biha. Adapun cara niat adalah di dalam hati. Sebab tempat niat ada dalam hati dan tidak perlu dilapadkan. Seperti kita mengatakan nawaitu sauma godin an adain. Tidak perlu. Sebab tempat niat ada di dalam hati. Dan para ulama ijma sepakat apabila orang melafatkan niat tetapi tidak meniatkan dalam hati tidak sah. Jadi kalau orang itu melapatkan niat tetapi dalam hatinya tidak ditetapkan, hatinya tidak meniatkan, maka tidak sah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melapatkan niat, tetapi niat mahalu hafil kolbi. Niat itu tempatnya di dalam apa? Hati. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Sebab amal itu ada amal lisan, ada amal jawari, ada amal kolbi. Amal itu ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Peniatu min amalil kolbi. Maka niat di antara amal hati. Jadi bukan dilapatkan. Ini. Kemudian hal tusyrau an niyatu fi kulli lailah Apakah niat disyaratkan atau disyariatkan setiap malam ataupun cukup apa satu kali untuk satu bulan? Jadi kita meniatkan bukannya malam pertama untuk satu bulan. Atau niat itu setiap hari. Setiap malam. Al-Bahir, yang bahir bahwasanya niat yang roji adalah setiap malam. Kenapa? Sebab di dalam amal perlu kepada tajdidun dunia. Artinya dunia itu memperbaharui niat. Sebab hari ini berbeda dengan hari esok. Kadang-kadang mungkin kita ikhlas, besoknya rubah. Bahkan para ulama hadis telah mengatakan, kami tidak ada perkara yang paling berat kepada kami kecuali masalah niat. Jadi para ulama bukan kita, kita menganggap enteng. Para ulama salaf mereka mengatakan, tidak ada yang paling berat kepada kami kecuali untuk menelaah hati, kecuali untuk mengobati hati. Dan para ulama hadis itu jujur. Ketika mereka ditanya ketika mengamalkan apa yang menyebabkan kamu mempelajari dan belajar? Qala linnas, karena manusia. Bukan menunjukkan mereka tidak ikhlas. Tetapi mereka tidak berani menyebutkan ikhlas. Kenapa? Saking beratnya. Bahkan mereka mengatakan, kita lihat ya, para ulama kalau meriwayatkan hadis, kola hadasana, kola sami'tu antulan, kola hadasani pulang. Mereka mengatakan, kadang-kadang kami berubah. Ketika mengatakan haddasani ikhlas. Tetapi ketika berpindah qalu qala itu, itu telah berubah hatiku. Ini niat. Bahkan kita juga kadang-kadang dari takbiratul ihram sampai kepada rakaat yang terakhir mungkin akan berbeda niat pertama dengan niat di tengah-tengah. Katakanlah seorang murid ketika rokaat pertama dia sholat sendirian. Tiba-tiba ada gurunya pada rokaat yang kedua, maka dia membaikkan rukunya, membaikkan sujudnya, Memper, mem, apa, memanjangkan bacaannya, memanjangkan rukunya. Kenapa? Iya, pingin mendapatkan penilaian dari gurunya. Demikianlah hati. Bahkan kalau kita punya uang 100 juta, ketika kita mengimpakan 10 juta pertama ikhlas, tetapi kadang-kadang timbul perasaan pingin dikatakan lebih dermawan ketika menambah 10 juta lagi. Maka di sini al-qalbu, hati. Inayatul qalbi, muraqabatul qalbi. Muraqabah mendekati hati itu adalah berat. Ini perkara-perkara yang wajib kita telah ya, tentang tentang hati. Jadi wallahu alam disyariatkan niat dalam setiap apa? Setiap malam. Dan niat tempatnya di dalam di dalam hati. Nah, ini ya empat perkara yang perlu diperhatikan sebagai awal dalam bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah ada saum. ada saum. Ya, kita singkat-singkat saja. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang adab orang yang saum. Adab yang pertama adalah menjauhi dari setiap perkara yang akan mengurangi atau akan menghilangkan ganjaran saum. Jadi orang yang saum harus memperhatikan di antaranya menjauhi setiap perkara yang akan mengurangi ganjaran saum ataupun bahkan akan menghilangkan ganjaran saum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, malam yada zuri wal amila bihi falaysa lillah hajah fin an yada'a ta'amahu wa syarabahu Barang siapa yang saum tetapi tidak meninggalkan kaula zuhur. Ya. Seperti menuduh orang berbuat zina. Seperti namimah, seperti gibah, ucapan kotor. Maka Allah Ta'ala tidak butuh lapar dan dahaganya. Dalam arti Allah Ta'ala hanya membiarkan orang itu dahaga dan lapar. Tapi tidak diberikan pahala.